<clears throat> tadi disebutkan beberapa perkara yaitu al-marid sakit jika dengan penyakitnya mengalami masyaqqah keberatan payah untuk berpuasa Kemudian al-musafir. Jenis yang kedua adalah musafir. Dan keduanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yakni al-marid wal musafir adalah uzur syar'i untuk tidak berkuasa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Kemudian yang juga diizinkan untuk tidak berpuasa adalah al-haid wan nifas. Bahkan bagi mereka haram untuk berpuasa. Orang yang haid nah, ini perempuan datang bulan atau nufasa orang yang nifas setelah melahirkan atau darah yang keluar berhubungan dengan kelahiran mereka haram untuk berpuasa kemudian yang juga uzur syar'i untuk dia berpuasa disebutkan adalah al-hamil wal murdi' al-hamil perempuan yang hamil dan juga yang menyusui kapan yaitu idza khafata ala waladaihima jika khawatir terhadap kesehatan janin yang dikandungnya atau khawatir terhadap kesehatan bayi yang disusuinya. Maka perlu diketahui al-hamil wal murti' orang yang hamil dan orang yang menyusui ini ada tiga keadaan yang pertama kehamilannya atau ketika menyusui tidak terpengaruh kesehatan dirinya tidak pula terpengaruh kesehatan janin atau anak yang dikandung tidak khawatir terhadap kesehatan dirinya si ibu yang mengandung atau menyusui tidak pula berpengaruh terhadap bayi yang dikandung dan disusuinya. Maka yang ini hukumnya apa? Seperti keumuman muslimin eh, dan muslimat, yaitu wajib atasnya apa? berpuasa. <clears throat> Nah tidak ada pengaruhnya pada janin yang dikandung, <clears throat> tidak berpengaruh pula bayi yang disusuinya. Maka dia seperti orang yang sehat, wajib hukumnya apa? Tetap berpuasa. Kondisi yang kedua adalah khawatir terhadap dirinya, yakni kesehatan si ibu terpengaruh ter karena sebab mengandung atau sebab menyusui. Maka yang ini tidak ada khilaf boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Nah, tidak ada khilaf yang ini boleh untuk tidak berpuasa. Kapan? Perempuan yang hamil atau yang menyusui terganggu kesehatannya karena sebab menyusui atau mengandung. Ya ini sama seperti orang yang apa? sakit secara umum. Maka ini apa? boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan mengkodok di hari yang lainnya. Keadaan yang ketiga, ibu yang mengandung atau menyusui tidak khawatir terhadap dirinya, tetapi terpengaruh janin khawatir terhadap kesehatan janin yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya maka ini ulama ikhtilaf maka apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah Syekh Sa'di ini adalah madhab Syafi'i dan juga madhab abu Hambali, Hanabila. Nah, dia perempuan yang demikian keadaannya mengkodok kemudian apa membayar fidyah dari sejumlah puasa yang ditinggalkan ini salah satu kaul dari akwal al-ulama dalam khilaf. Pendapat yang lain mengatakan tidak ada qadha, tidak ada fidya. Nah, tidak ada qadha, tidak ada fidya. Pendapat yang lain mengatakan dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat dia mengkodok dan tidak bayar fidyah. Dia mengkodok dan tidak membayar fidyah. Sama dengan orang yang sakit, sama dengan musafir, yakni orang yang ketika puasa mengalami uzur syar'i untuk tidak berpuasa ba'da Ramadan ketika udurnya telah hilang, telah sehat, maka kembali dia terkena wajiban. Hal ini berdasarkan hadis akhrajau Imam Ahmad wa Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi yang sanadnya sampai kepada sahabah Anas Al-Ka'bi. Ini sahabah lain bukan Anas bin Malik. <clears throat> Berarti Anas Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala wada'a 'an 'anil musafir syatr salat." Sesungguhnya Allah menggugurkan bagi musafir syakrus salat. Setengah daripada salat. yakni salat yang jumlahnya berapa? Empat rakaat. Digugurkan setengah, empat menjadi dua. Kapan? Ketika musafir. Dan juga wada'anil musafir as-saum wa'anil hubla wal murdi' dan juga menggugurkan kewajiban puasa bagi siapa musafir demikian pula bagi perempuan yang mengandung dan perempuan yang sedang menyusui maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyamakan perempuan yang mengandung dan yang sedang menyusui dengan apa? Dengan disamakan dengan apa? Dengan musafir. Nah, musafir jika tidak musafir jika tidak berpuasa kewajibannya apa? Nah, jika kondisinya telah normal kembali, yaitu mengkodok jika udurnya telah hilang. Maka ini pun demikian. Dan ini insya Allah pendapat yang paling tepat dan ini pendapat yang diterjih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Juga Syekh Al-Uthaymin. Demikian pula yang diterjih oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Kemudian juga yang diterjih oleh Syekh Ubaid hafizahullah taala al-ahya minhum warahimahumullah al amwat minhum. نعم <clears throat> Kemudian ada kondisi yang lainnya dari seseorang yang diizinkan untuk tidak berpuasa yaitu para pekerja berat yang mereka ketika sedang bekerja kuli bangunan misalnya atau kuli pelabuhan atau kuli kerja yang biasanya bekerja memperbaiki dan membuat jalan kewajiban mereka adalah berpuasa tetapi jika kemudian di tengah pekerjaannya mengalami kesulitan, payah, berat untuk melanjutkan karena terlalu berat pekerjaannya. Nah, menurunkan semen misalnya satu truk nah, dan terbawa kepada kondisi sangat payah dan sangat sulit atau dalam keadaan yang sangat panas. Nah, membangun memperbaiki jalanan dan seterusnya. Dan memang betul-betul tidak mampu untuk melanjutkan puasanya. Maka diizinkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Dan ini fatwa para ulama kita di masa ini. Syekh bin Bas, Syekh al uzaimin dan masyayikh yang lainnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian juga la yuridullah bikumul yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Fattakullaha mastata'tum. Takwalah kalian semampu kalian. Maka ini masalah penting yang difatwakan oleh para ulama kita di masa-masa ini untuk mereka para pekerja. Sehingga sekali lagi para pekerja berat yang tidak punya pekerjaan kecuali itu sementara kehidupannya sangat apa berat kondisi ekonominya kalau tidak kerja tidak makan hari itu kalau tidak kerja tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dia harus bekerja tetapi pekerjaannya sangat berat maka orang yang demikian diarahkan oleh para ulama malam hari tetap sahur dan niat puasa waktu bekerja seperti seperti biasa kalau ternyata mengalami kondisi yang susah, sulit, maka berat bagi dia untuk melanjutkan puasa, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Nah, demikian pula mirip dengan kondisi ini, para ulama menyebutkan orang yang sehat mengalami kondisi kepayahan jika dia terus berpuasa akan sakit Dikhawatirkan akan sakit. Dan ini terjadi kan? Nah. Dia merasa dirinya sudah tidak nyaman. Merasa keadaannya sudah susah. Dan betul-betul misalnya butuh untuk minum obat. Nah, jika diteruskan puasanya akan menderita dan mengalami sakit. Maka yang demikian ini disebutkan oleh para ulama sebagian mereka dan ini madhab syafi'i boleh bagi mereka untuk membatalkan puasanya demi menjaga kesehatannya. Nah, kemudian juga yang diberikan uzur dalam permasalahan ini dan ini juga terkait dengan fatwa para ulama seorang membatalkan puasa untuk menolong menyelamatkan nyawa orang lain atau menolong orang yang dalam keadaan kesulitan. Contohnya adalah menolong orang yang tenggelam. Tidak ada orang di sekitarnya kecuali dia. Dan dia merasakan jika dalam keadaan puasa dia berenang menolong orang yang tenggelam, mungkin tidak mampu dia untuk menolongnya. Maka dengan keadaan seperti ini boleh dia membatalkan puasanya, minum misalnya, kemudian dia menolong orang yang tenggelam atau menolong orang yang terkepung api ketika terbakar. Dan dia merasa jika dia dalam keadaan berpuasa tidak sanggup menolongnya, maka yang demikian ini para ulama berfatwa boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya. Dan mirip dengan ini para ulama mengambil istimbat dalam kondisi jihad. Dalam kondisi jihad ketika musuh menyerang masuk ke negeri muslimin penjajah. Nah, kemudian penduduk negeri butuh untuk berjihad memperjuangkan mempertahankan nyawa negerinya maka dia berjihad dan kalau dia tetap dalam keadaan puasa misalnya kebetulan Ramadan kalau tetap dia dalam keadaan puasa fisiknya lemah akan khawatir kalah oleh musuhnya yang tidak berkuasa maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan membatalkan puasanya bahkan sejadi wajib bagi dia untuk membatalkan puasanya sebagaimana kondisi seperti ini pernah dialami di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menyatakan dalam satu keadaan al fitru aqwalahum dan berbuka bagi kalian lebih kuat untuk fisik kalian maka berbukalah. Maka kemudian para sahabat dengan ini kita diwajibkan untuk tidak berpuasa, diwajibkan untuk membatalkan puasa. Maka ini kondisi-kondisi orang-orang yang mengalami uzur sementara di bulan Ramadan. Dan tentunya di luar Ramadan mereka mengkodok. Berikutnya telah disinggung bahwasannya orang yang tidak sanggup berpuasa terbagi menjadi dua. Tidak sanggup berpuasa sementara, tetapi bisa mengkodok di hari yang lainnya. Maka inilah yang dibahas tadi. Kemudian yang kedua adalah apa yang akan disinggung eh, dalam pembahasan ini. Wal ajizu anis saum likibarin au maradin la yurja Al ajiz orang yang tidak sanggup anis saum berpuasa. Kenapa likibarin? Karena terlalu tua terlalu tua fisiknya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Au maradin la yurja dur'uhu atau penyakit parah dan tidak ada harapan sembuh ba'da Ramadan. Fa innahu yut'imu maka bagi mereka tidak berpuasa dan tidak pula mengkodok. Tetapi apa yang dilakukan? Yut'imu an kulli yaumin miskina. Memberi makan setiap hari sejumlah hari yang dia tinggalkan puasa itu memberi makan siapa? Orang miskin. Sebulan tidak puasa, ternyata kebetulan puasa di tahun itu 29 hari maka dia memberi makan orang miskin berapa? 29 hari barakallahu fiikum. Nah, di Ramadan berikutnya ditakdirkan jumlah puasa 15 hari eh 30 hari. Maka dia berfidyah berapa hari? 30 hari barakallahu fiikum. Nah, maka sejumlah dan dibayarkan setelah dia tidak berpuasa. ini tidak dibayarkan sebelumnya, tetapi dibayarkan kapan? Setelahnya. Kenapa tidak sebelumnya? Karena sebelumnya dia belum terkena kewajiban. Nah, tidak dibayarkan sebulan penuh di permulaan hari Ramadan. Kenapa tidak? Ada kemungkinan orang tua ini hidupnya cuma 15 hari. Berarti kewajibannya bayar fidyah berapa hari? 15 hari. Ada kemungkinan 20 hari berarti kewajiban bayar fidyah berapa? 20 hari barakallahu fikum. Maka karenanya dibayar setelah hari ini puasa. Kalau mau dibayar hari ini malamnya. Nah, atau puasa di hari itu yang memang dia hidup dan sedang tidak berpuasa dan seterusnya. Boleh pula di akhir dibayar seluruhnya. Selesai Ramadan digenapkan dibayar seluruhnya. Al-Muhim siapa yang mendapatkan udur seperti ini? Dua jenis golongan manusia. Yang dua jenis ini masuk pada satu kesimpulan tidak sanggup puasa. Adaan apa mana adaan? mengerjakan pada waktunya dan tidak pula sanggup mengerjakannya kodoan. Nah, adaan pada waktunya memang dia sudah tidak sanggup mengkodok juga tidak sanggup tidak mempunyai kekuatan fisik untuk bisa berpuasa. Nah, biasanya mengalami seperti ini siapa? orang-orang tua yang telah berusia lanjut. Nah, ingat baik-baik, tua itu bukan patokannya. Paham ya? Tetapi tidak sanggup itulah patokannya. Ada orang tua 70 tahun kuat untuk berpuasa, maka berbeda. la wajib untuk berpuasa. Nah. Ada 60 tahun lemah memang tidak sanggup lagi berpuasa misalnya. Memang sudah sangat lemah, dipaksa berpuasa, kemudian sakit, dipaksa berpuasa sakit, mengkodok pun demikian, dipaksa berpuasa sakit, maka yang seperti ini apa eh, bayar fidya dan tidak wajib baginya puasa adaan wala kodokan karena usia yang sangat tua dan tidak sanggup. Yang kedua adalah sakit parah walaupun masih muda, 30 tahun, 35 tahun, tetapi mempunyai penyakit yang sangat parah misalnya tumor ganas, billah dan tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Rutin dia harus makan, minum, bersama dengan itu harus mengkonsumsi obat dan mungkin juga terapi dan sebagainya. Nah, bagi yang demikian ini punya penyakit parah tidak memungkinkan untuk berpuasa adaan atau ataupun kodoan, maka dia bayar fidyah kalau kemudian orang yang sakit ini ditakdirkan oleh Allah dengan terapi tertentu misalnya sehat sembuh Wajibkah mengkodok? Tidak wajib mengkodok. Tidak wajib mengkodok. Kenapa tidak wajib mengkodok? Karena dia ketika itu dalam ketika dia tidak berpuasa memang dalam kondisi tidak bisa apa telah diponis tidak bisa berpuasa adaan wala kodokan. Contohnya bagaimana? Lima tahun yang lalu dia mengalami misalnya tumor ganas dan selama lima tahun itu tidak pernah puasa kodoan wala adaan memang tidak sanggup. Pada Roma dengan terapi tertentu misalnya kemudian berobat-berobat dengan jamu-jamuan kah herbal dan seterusnya. Di tahun ketujuh atau keenam sembuh sakitnya misalnya. Wajib dia mengkodok kata para ulama. Lah, tidak wajib mengkodok. Paham ya? Nah, dia di masa-masa dia meninggalkan puasa kondisinya adalah memang dia orang yang tidak terkena kewajiban. Paham ya? Kenapa? Karena memang tidak sanggup. Berarti puasa berikutnya lah dia wajib untuk berpuasa. Bisa dipahami? Nah, puasa berikutnya dia sanggup berpuasa, maka di tahun itu, di bulan-bulan itu misalnya apa sakit normal biasa tidak mening, eh, dia meninggalkan puasa sehari dua hari maka dia mengkodok di hari yang lainnya. Dan kasus ini walaupun jarang tetapi terjadi. Maka karenanya para ulama berfatwa demikian. Dan kita mendengar berita-berita seperti ini. Orang kena tumor puluhan tahun misalnya. Akhirnya sembuh misalnya berobat ke Cina atau ke Singapura. Sehat seperti semula. Nah, hilang penyakitnya. Yang seperti ini tidak wajib mengkodok. Sama dengan orang yang gila. Sampai usia 40 tahun waras dari gilanya. Wajib dia mengkodok. Di sejak dia balik sebelumnya meninggalkan puasa tidak wajib mengkodok. Wajibannya di tahun di mana dia terpenuhi syarat-syarat sahnya berpuasa. Nah, Orang yang tidak sanggup berpuasa adaan wala qadaan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang telah tadi disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Kemudian juga tafsir Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya menafsirkan firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Ibnu Abbas ayat ini tidak mansuh. Ayat ini tidak mansuh. <clears throat> Tetapi ayat ini untuk orang tua renta, syekh, syekha la yutiqani صوما فعليه <clears throat> al-it'am wala qada'a فعليهما الإطعام <clears throat> al-it'am عليهما. qada'a <clears throat> Kenapa perlu ada kalimat ayat ini tidak mensuh? Nah, karena makna ayat artinya bagi orang-orang yang sanggup berpuasa. Dan dia tidak mau berpuasa, sanggup tapi dia tidak mau berpuasa, maka bayar fidyah. Paham? Sanggup berpuasa, tetapi dia tidak mau berpuasa, maka dia bayar fidyah. Ayat ini turunnya di permulaan syariat wajibnya puasa. Di permulaan Ramadan, di permulaan turunnya syariat puasa ini tidak seperti sekarang hukumnya. Dulu kewajiban puasa ini diberi pilihan. Walaupun sehat. Mau berpuasa, maka dia berpuasa. Kalau tidak, walaupun sehat, dia boleh tidak berpuasa tetapi bayar fidya. <clears throat> tapi bayar fidya. Maka ini ayat ini terkait dengan hukum yang dulu. Nah, Kemudian setelah turunnya firman Allah, <clears throat> "Faman syahida minkum syahra." Ayat ini berdampingan tetapi secara turunnya berjauhan. Paham ya? Ayat ini kalau di Al-Qur'an berdampingan tetapi turunnya dulu berjauhan. <clears throat> setelah turunnya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka terhapus apa? pilihan tadi apa pilihan tadi? Boleh puasa atau tidak puasa tapi bayar fidyah. Dengan ayat ini Allah menyatakan masing-masing yang dalam keadaan munculnya Ramadan, dia berada di negerinya, mengalami Ramadan di negerinya, maka wajib bagi dia berpuasa. Tidak ada pilihan. Wajib bagi dia berpuasa. Nah, tetapi kemudian Ibnu Abbas karena menyatakan bagaimana yang tidak sanggup berpuasa. Maka Ibn Abbas menyatakan ayat ini tidak mensuh Maksudnya tidak keseluruhan hukumnya terhapus. Tetapi sebagiannya terhapus. Sebagiannya tidak terhapus yaitu bayar fidyah tetap. Tetapi untuk siapa? Bagi orang yang tidak sanggup. Hmm. Jadi hukum fidyah ini tetap ada. Tetapi bukan kepada semua orang untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak sanggup berpuasa ajaan, tidak boleh sanggup berpuasa fadaan. <clears throat> Dan berdasarkan azar-azar di mana Anas bin Malik ketika telah usia tua renta dan tidak sanggup berpuasa, maka Anas bin Malik membayar fidyah, mengumpulkan orang-orang miskin ke rumahnya dan kemudian memasak dan memberikan makan untuk orang-orang miskin tersebut. <clears throat> Dan ini perkara sesungguhnya tidak ada hilaf di kalangan para ulama walhamdulillah. <clears throat> Sekarang kita berpindah kepada ahkam al-qadha <clears throat> atau sebelumnya pembatal-pembatal puasa dan cara mengkodoknya. Pembatal-pembatal puasa dan cara mengkodoknya. Pembatal puasa ditinjau dari tata cara mengkodoknya ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama pembatal puasa. Kemudian menggantinya cukup dengan al-qadha. Tanpa kafarah tidak ada padanya kafar Jenis yang kedua pembatal puasa yang jika dilakukan dibayar dengan apa? Bersama dengan kodok dia membayar kafar bukan fidyah. Nah, bayar kafar nah, Jenis yang kedua ini apa? al-jima. Maka dia jika dia tidak berpuasa karena sebab jima di siang hari, maka kewajibannya adalah apa? Kafarah. Apa kafarahnya? Hah? Membebaskan budak. Kalau tidak ada budak atau tidak sanggup membeli budak, maka <clears throat> puasa 60 hari berturut-turut. Nah, kalau tidak berturut-turut, batal puasanya. Tidak mampu berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Kapan ini? Kalau dia jima di siang hari Ramadan tanpa ada uzur syar'i. Baik, sekarang jenis yang pertama. Apa itu? Pembatal-pembatal puasa yang jika ini dilakukan, cukup dia mengkodok saja. Nah ini ada beberapa dan ini dibahas. Waman aftara fa'alaihi al-qadha. Barang siapa yang melakukan pembatal puasa, maka dia mengkodok fakat, hanya mengkodok. Kapan idza kana fitruhu jika puasanya itu batal dengan poin-poin berikut ini. biak Bi'aklin. Pertama dengan dia makan dengan sengaja. Au atau minum dengan sengaja. Masuk dalam makan dan minum adalah sesuatu yang semakna dengan se tujuannya sama dengan makan minum. Contohnya apa? Impus yang infusnya itu adalah untuk vitamin, untuk gizi, giza sebagai makanan. Maka ini hukumnya sama dengan makan atau impuls untuk makanan minuman maka sama dengan makan dan minum. Yang pertama makan, minum atau yang semakna dengan makan dan minum. Kemudian yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ada berapa? dua muntah dengan sengaja berarti tiga nah dua tiga atau empat nah tiga makan minum kemudian apa muntah perhatikan lafaz dengan sengaja Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan ini perkara khilaf yaitu hijamah berbek. Kam? Berapa itu? Empat. Kemudian yang kelima disebutkan di sini imna bimubasyaratin. luar mani dengan sengaja yaitu dengan bersentuhan yakni sengaja. Maka ini pembatal-pembatal puasa sebagiannya ijma' sebagiannya khilaf, sebagiannya kalau sahih dia bukan pembatal. Adapun makan dan minum ini perkara ijma, tidak ada khilaf. Bahwasanya makan dan minum adalah pembatal puasa. <clears throat> Wa kulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan minumlah kalian terus silahkan makan minum di malam hari sehingga nampak benang yang putih di antara benang yang hitam. Ya, ini silakan kalian makan dan minum sampai masuknya waktu al-fajr. Maka ayat ini sebagai dalil ketika masuk waktu fajar sudah tidak boleh apa? Makan dan minum. Maka berarti dengan ayat ini makan dan minum adalah perkara yang terlarang dan sebagai pembatal puasa. Juga dengan hadis man nasiya man akala au syariba man nasiya uh, apa <clears throat> di sini ada hadisnya man nasiya wa huwa sa'imun fa akala au syariba falyutim saumahu. Barang siapa yang sedang berpuasa, lantas dia lupa dalam keadaan makan dan minum, maka dia hendaknya silahkan dia terus melanjutkan puasanya. Maka ini sebagai dalil kalau sengaja makan dan minum berarti apa? Batal puasanya. Kalau tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Maka ayat-ayat dan hadis dan juga ijma para ulama makan minum ini adalah pembatal puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Apa dalilnya? Kalau muntah dengan sengaja ini adalah pembatal puasa. <clears throat> Nah, dalilnya adalah hadis akhrajahu Abu Daud. Nah, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah Ibn Hibban, Al-Hakim, Daruqutni, Ibn Khuzaima dan yang lainnya. Nah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man zar'ahu alqai falaysa alaihi falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan fal yaqdi Man dar'ahul qaid. Barang siapa yang muntah tidak sengaja. Falaisa alaihi qada. Dia tidak ada kewajiban mengqada. Muntah tidak sengaja kata Nabi, maka tidak ada kewajiban mengqada. Wa man istaqa'a amdan, barang siapa yang muntah sengaja, fal falyaqdi maka hendaknya dia mengkodok. Nah, ini dalil yang sangat jelas hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala Naam di dalam Irwaul Ghalil bahwasannya muntah dengan sengaja itu apa? pembatal puasa. Nah, bahkan Ibnul Munzir rahimahullah taala ulama dari madhab Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya ulama ijma dalam perkara ini. Ibnu Munzir memasukkan masalah ini adalah masalah-masalah yang para ulama ijma. Wallahu taala a'lamu bisawab akan tetapi berdasarkan kaul al-Imam At-Tirmidzi apa yang dikisahkan oleh al-Imam At-Tirmidzi bahwasannya ini pendapat jumhur ulama ini mengisyaratkan ada khilaf dalam permasalahan ini. Wallahu alam sepertinya yang tepat demikian. Apa yang disebutkan oleh Al Imam Tirmidzi. Dalam masalah ini ada khilaf. Tetapi kalau sahih adalah berdasarkan sabda Nabi muntah dengan sengaja. Nah, bagaimana muntah sengaja? Ya, dia sengaja dengan tangannya mengorek-ngorek mulutnya agar muntah. Maka kemudian muntah berarti apa? Batal puasanya dan apa kewajibannya? Nanti mengkodok. Kalau tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Musafir ingin tetap berpuasa. Naik mobil, perjalanan ke Denpasar dari Bedugul muntah. Dan dia merasa kuat ingin melanjutkan puasanya. Misal, boleh dia berpuasa? Terus, boleh. Kenapa tidak batal puasa? Lakan muntah. Jawabnya apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man jarahul qai, fala qadha'a alaihi." Orang yang tidak sengaja muntah tidak mengkodok puasanya. Artinya apa? Tidak batal karenanya tidak wajib mengkodok. Berikutnya hijamah. Ini juga perkara khilaf dan ini madhab pendapat al-muallif rahimahullah Syekh Sa'di berpendapat bahwasanya hijamah ini pembatal apa puasa. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Apa dalilnya permasalahan ini? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Naam Aftar al-hajib wal mahjum Aftar al-hajib wal mahjum Al-hajim tukang bekam wal mahjum dan yang dibekam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aftar batal puasanya. Nah, aftar al-hajim wal mahjum. <clears throat> Nah, ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan bahwasanya hijamah itu apa membatalkan puasa dan hadis hadis ini sahih hadis ini bukan hadis yang dhaif hadis ini hadis yang sahih akhrajahu Abu Daud Imam Ahmad Ibnu Majah dan yang lainnya nah disahihkan oleh para imam, disahihkan oleh Imam Ahmad, demikian pula oleh Syekh Al Albani, nah, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Tetapi ada hadis yang lainnya yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan hijamah itu tidak membatalkan puasa. adalah hadis akhrajahul Bukhari kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa saimun. Hadis ini tidak main-main yang diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Artinya betul-betul telah dikoreksi, diteliti oleh beliau rahimahullah. Hadis ini adalah hadis sahih yaitu sab, eh, apa disebutkan dalam sebuah riwayat ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi per, pernah berbekam wahwa saimun dalam keadaan dia sallallahu alaihi wasallam tetap berpuasa. Maka kedua hadis ini yang sama-sama sahih sebagiannya dipegangi oleh yang mengatakan hijama itu membatalkan puasa. Dalam hal ini Hanabila, Imam Ahmad dan juga yang ditarjih oleh Syekh Sa'di. Nah, sebagian ada hadis menyebutkan tadi hadis Bukhari. Nah, Oke, bagaimana yang benar? Yang benar bahwasannya Allah alam hijamah tidak membatalkan puasa. Dari mana hal ini diambil? Dari hadis yang lainnya. Ada hadis lain dari Abi Sa'id Al-Khudri rahimahullah rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam al hijama lis-shaim. Bahwasanya Rasulullah memberikan keringanan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Nah, Nabi memberikan keringanan bagi orang yang sedang berpuasa untuk berbekam. Maka kemudian mendudukkan hadis-hadis ini adalah yang paling kuat seperti apa yang disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muhalla bahwasannya hadis abaih eh, Abtar al-Hajim wal-Mahjum ini mensuh telah terhapus dengan hadis yang membolehkan al-hijamah dulu di awal puasa Berbekam itu membatalkan puasa. Tetapi belakangan hijamah tidak membatalkan puasa. Ini makna hadis Abi Sa'id Al-Khudri apa rafasan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hijamah lisaim al-hijamah lisaim Nabi memberikan keringanan artinya dulu terlarang di kemudian hari sebagai rukhsah diizinkan untuk berbekam dan ini tarjih di, diperkuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga azhar sahabat Anas bin Malik rahimahullah ditanya oleh muridnya seorang tabi'in Sa'id Al-Bunani nah apakah uh, dibenci atau dilarang al-hijamah bagi orang berpuasa Kata Anas, la illa min Tidak, tidak terlarang kecuali kalau khawatir dia lemah tidak sanggup untuk berpuasa. Maka sekali lagi hijamah ini khilaf dan Syekh Sa'di mentarjih pendapat madhab Al-Hanabilah dan ini pendapat Imam Ahmad dan ini juga yang diterjemah oleh Syekh bin Baz, nah, Syekh Al-Utsaimin. Tapi kalau sahih wallahu a'lam hijamah tidak membatalkan puasa berdasarkan dalil-dalil itu tadi. Kaul Ibnu Hazm adalah kaul yang kuat dalam masalah ini dan ini pendapat diterjemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya yaitu keluar mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja ini pembatal puasa. Baik dengan bersentuhan ke nah, dengan istrinya misal atau dengan istilah apa afwan onani misalnya maka ini haram onani dan jika dilakukan pada Ramadan maka batal puasanya. Hal ini berdasarkan hadis yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya. Ah, Rasulullah bersabda bahwasannya orang yang berpuasa itu Allah yang akan memberikan pahalanya langsung. Karena dia meninggalkan makan minum dan syahwat. Lihat perhatikan syahwatnya. Nah, karena aku maka di sini mengeluarkan mani ini mengeluarkan syahwatnya. Maka ini pembatal puasa. Karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi dan yang lainnya dinukil hadis ini oleh Al Imam Nawawi dalam Arba'in An Nawawiyah dan hadis ini hadis sahih apa wa fi bud'i ahadikum sodako dan kalian menggauli istri kalian ini adalah sodako lihat mengeluarkan syahwatnya kata sahabat ayadau ahaduna syahwatahu ayo jaru ayadau ahaduna syahwatahu walahu ajrun apakah seseorang melampiaskan syahwatnya diberi pahala maka kemudian Rasul menjawab bukankah jika dia meletakkan tidak pada tempatnya dia akan berdosa syahid daripada hadis ini jima disebut dengan syahwat dan syahwat itu pembatal kuasa yang intinya inilah dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasanya mengeluarkan mani dengan sengaja maka ini membatalkan puasa. Tetapi jika tidak sengaja, Bapak tidur siang, mimpi, kemudian bangun-bangun, apa didapat padanya mani, maka ini apa tidak membatalkan puasa. Paham ya? Ini kaulus sahih. Nah, dan ini pendapat jumhur al-ulama dari kalangan mazhab Bahkan ini pendapat mazhab a'immah al-arba'a.